Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billah Min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillah Fala mudillalah Wa mayudlil Fala hadiyalah Wa ashadu an la yahidullah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu rasuluh Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwah sekalian? akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita bermajelis bersama-sama untuk tentu saja beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membahas satu materi yang merupakan materi awal ya kalau tidak salah demikian materi ini adalah materi awal yang kita sajikan sebagai seorang murabi kepada para murabi kita. Materi ini adalah materi yang berkenaan dengan adab-adab dalam bertarbiyah. Ada dua pembahasan pokok dari adab-adab bertarbiyah ini. Pertama, adab-adab pada saat di majelis. Yang kedua, bagaimana adab seorang mutarobi kepada murobinya. Biasanya dalam buku-buku para ulama kita ada satu lagi adab yang penting yang dibahas berkenaan dengan ini yaitu adab-adab murobi kepada mutarobinya atau adab merobbi sendiri pada saat bermajlis. Cuma uh, tim penyusun materi ini ketika kami menawarkan juga untuk membahas mengatakan itu untuk konsumsi pada merobbi. sedangkan yang kita mau sajikan ini kepada para mutarobi karena itu mudah sebesar tetap kita tuliskan dan kumpulkan, tapi itu menjadi uh, materi yang disimpan dengan baik oleh para merobi masing-masing dengan tentu saja diharapkan para merobi juga bisa memperhatikan adab-adab pada saat dia menghadiri majelis tarbiyah dan pada saat berhadapan dengan mutarobinya. Ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan ada pada tarbiyah ini diambil dari buku-buku ulama kita yang menyusun tentang adab-adab majlis, Adab-adab majlis dan adab para penuntut ilmu. Dan begitu banyak beratan, puluhan, bahkan ratusan buku-buku ulama yang membahas tentang ini. Bahkan boleh dikata tidaklah para ulama yang membahas tentang ilmu kecuali membahas persoalan adab-adab terutama para ulama-ulama hadis dalam buku-buku mustalah mereka mereka membahas persoalan yang sangat penting ini karena adab majelis adalah suatu sebab keberkahan majlis itu kita dapatkan. Sehingga banyak ulama kita ketika mencoba mengamat-amati keadaan majlis-majlis yang ada saat sekarang lalu coba dibandingkan dengan majlis-majlis salaf apa inti perbedaan antara majlis kita dengan majlis mereka sekarang materi-materi yang kita bahas sudah Quran dan Sunnah juga kita mau usahakan sesuai dengan pemahaman salaf. Materinya insya Allah itu-itu juga. Buku yang kita pakai itu juga yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu. Namun di antara sisi perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan mereka adalah persoalan adab-adab ini. Majlis sudah sangat banyak digelar, dilakukan dibuat di berbagai tempat namun sisi ini kadang terlupakan sehingga keberkahan ilmu yang mereka miliki dulu tidak kita miliki di zaman sekarang ini maka ikhwat kalian inilah di antara hal yang menunjukkan pentingnya persoalan adab-adab dalam bertarbiyah. Apalagi para ulama salaf memandang pembahasan persoalan adab adalah pembahasan yang paling pertama sebelum kita terlalu jauh terjun dalam ilmu syar'i ini. Begitu banyak perkataan-perkataan ulama kita yang mengisyaratkan hal tersebut. Saya akan sebutkan beberapa perkataan ulama sebagai mukaddimah dalam pembahasan kita ini. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Abdullah Sufyan as sawri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ya Imam Sufyan as sawri ini salah seorang dari kalangan tabi tabi'in. Beliau mengatakan kanu mereka-mereka dulu la ya, la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi. Mereka tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk pergi menuntut ilmu. Artinya mereka tidak mengutus anak mereka untuk pergi belajar menuntut ilmu hatta yata'addabu hingga anak-anaknya telah diajak adab terlebih dahulu wa yata'abbadu dan memperbanyak ibadah isrina sanah 20 tahun jadi sebelum mempelajari ilmu yang begitu banyak cabang-cabangnya dengan sangat detailnya mereka-mereka ulama salaf menurut penuturan Sufyan as tentu saja yang beliau saksikan adalah kalangan tabi'in sebelum beliau. Beliau mengatakan mereka dulu itu tidak mengutus anak mereka untuk belajar menuntut ilmu kecuali telah selesai persoalan adab dan ibadat mereka. Berarti adab sebelum menuntut ilmu. Imam yang lain, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala Beliau menceritakan tentang diri beliau sendiri. Ya, beliau menceritakan tentang metode beliau dalam menuntut ilmu. Ya kita tahu dan perlu kita ingat bersama Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan seluruh cabang ilmu. Ya, mau tanya hadisnya, mau tanya Qur'annya, mau tanya fikihnya dan seluruh cabang ilmu, beliau adalah masjidnya. Beliau adalah sumber rujukan. Di samping keutamaan-keutamaan jiwa lain dari sisi ibadah, jihad, infak, dan seterusnya. Bagaimana metode beliau dalam menutup ilmu hingga bisa mencapai tingkatan yang sangat mulia? Kata beliau, Tolakul adabah salasina sana. Saya menuntut adat, mempelajari adat itu 30 tahun. Wa tolakul ilma ishrina sana dan saya menuntut ilmu cuma 20 tahun. Wa kanu yatluhuna al-adaba thumma al-ilma. Dan mereka dulu mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Jadi ternyata metode beliau ini bukan metode yang beliau buat sendiri. Ternyata apa yang beliau lakukan itu rujukannya dari orang-orang terdahulu juga. Artinya memang salah begitu metode mereka dalam menuntut ilmu yaitu mendahulukan adab sebelum mendahulukan sebelum mempelajari ilmu. Bahkan kalau kita lihat dari hitung-hitungan tahunnya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mempelajari adab lebih banyak daripada mempelajari ilmu. Sampai 30 tahun yang beliau mempelajari adab lalu barulah beliau mempelajari ilmu hanya dalam waktu 20 tahun saja. dan yang lainnya tabiin ya jadi kok tadi kalangan tabi tabiin sekarang kita naik ke tabiin bahkan Muhammad bin Sirin rahimahullah taala mengatakan kanu yata'allamuna al hadiyah kama yata'allamuna al-ilm mereka dulu yaitu tabiin dan sahabat mempelajari adab-adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi kuat dan kuat sekalian semuanya masih banyak, namun ini hanya sebagai pengantar untuk menjelaskan kepada kita pentingnya persoalan ini agar kita tidak hanya hadir di majelis ilmu lalu sekadar mendengarkan namun tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu karena jauhnya majelis kita dari adab-adab yang diajarkan dalam Islam ini. Adab majlis dan adab mutarabi kepada murabinya. Jadi ini kita sampaikan kepada para mutarabi kita. Tentu saja dengan catatan kita hendaknya memahami dengan baik agar nanti jangan ada salah ya dalam artian kita lupa dari adab-adab yang kita ajarkan kepada para mutarabbi kita ini. Dan sempat ada hal yang kurang yang agak mengganjal pada hati kita ya. Karena ini nanti kita akan sampaikan ke mutarabbi di mana di antara pembahasan yang penting adalah adab mutarabbi kepada murabbi. Kita mengatakan kamu mutarabbi mesti begini dan begitu ya. Jadi seakan-akan kita mau me, ya menyuruh mutarobi kita dan mengatur mutarobi kita untuk ya menjalankan hak-hak kita. Walaupun ya, kita tidak membahas bagaimana hak-hak mutarobi kita kepada mutarobi kita. Namun ya, apa boleh buat hal ini tetap mesti kita sampaikan ya walaupun berat ya kita tentu saja tidak enak cuma hanya sekadar menuntut hak lalu tidak memberikan kewajiban uh, eh, tidak uh, hanya menuntut hak kita lalu tidak memberikan hak dari mutarabi kita maka ini perlu eh, dijelaskan dengan cara yang terbaik agar mutarabi kita bisa paham bahwa halal ini memang perlu untuk mereka tunaikan untuk kesempurnaan ilmu yang akan mereka terima dari merobinya. Untuk adab-adab terbiah, ya. Yang pertama adalah adab-adab majelis. Dalam ketian ada ya. Yang pertama ikhtiarul majelis. Ada enggak? Enggak ada? Enggak ada ya? Iya, anak kemarin juga dapat fotokopian dari Ustaz Abdul Aziz. Lalu anak juga dapat file dari beliau juga sendiri di filenya ada ikhtiarul majlis, tapi di kopian tidak ada. Ya mungkin tidak termuat ya, di kopiannya. Tapi yang jelas memang ada. Ya dulu kami susun, karena kami yang diamanahkan untuk ini, memang kami juga menulis itu. Ikhtiarul majlis sebagai poin yang paling pertama. Kenapa kita mesti menyebutkan ikhtiarul majlis? Ini bahasa Indonesia-nya ya. Memilih majelis. Kau sekalian, hari ini perlu untuk kita oh, bahasa Arabnya ya saya berikan harakat sedikit ya. Ikhtiyaru al-majlisi. Ya, tolong berikan harakat dengan baik-baiknya. Agar kesalahan tidak dinisbatkan kepada muhadir ya. Biasanya Ramadan itu sudah ikut coaching ya. Saya ikut sendiri dan saya dengarkan. Lalu kesalahan dinisbatkan kepada pemateri, padahal semuanya mungkin salah dengar atau sebab-sebab yang lain. Ikhtiyaru al-majlisi. Ikhtiyaru al-majlisi. Ikhtiyaru al-majlisi artinya memilih majlis. Kuasa yang ini yang perlu untuk kita jelaskan kepada mutarobi kita. Terutama mutarobi kita yang masih baru. Bahwa kita harus memilih majlis. Dalam artian, tidak seluruh majlis yang dibuat manusia saat sekarang ini perlu untuk kita hadiri dan kita semarakkan. Kita memang perlu mengajar sejak awal mereka untuk selektif dalam memilih majlis. Dan itu di, telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis Abu Sa'id Al Khudri, apaan hadis Abu Musa Al Ashari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innama masalul jalisi salih kal jalisi wal jalisi su kahamilil musk dan seterusnya. Saya kira hadis-hadisnya antum bisa cari sendiri. Ya, perumpamaan antara al-jalis as-soleh, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Seperti apa perumpamannya? Seperti hamil dan apa? Nafih al Ya, seperti penjual minyak wangi, hamil atau nafih al yang meniup atau ya tukang dan semacamnya. Ya yang intinya bahwa hamil mis itu kalau ditemani kita akan mendapatkan tiga faidah. Nanti ikhwan dan akhwat kalau ada mau dalil-dalilnya, sebenarnya kami sudah kumpulkan dalil-dalilnya ini. Nanti kalau memang dibutuhkan, kalau tidak didapatkan marajinya bisa kami berikan berikannya. Intinya, al-jalisus soleh, kapan kita berteman dengannya, maka kita akan mendapatkan tiga hal tiga kebaikan. Pertama, dia akan menghadiahkan kepada kita minyak wanginya. Maksudnya, dia akan memberikan kepada kita faidah tanpa diminta. Dia hadiahkan begitu saja, dimajan. Yang kedua, kita beli dari dia minyak wanginya ya kan teman kita masa dia teman lalu kita beli minyak wangi di orang lain dan insya Allah kalau kita beli dari teman maka ada harga khusus diberikan kepada kita maksudnya tidak begitu sulit bagi kita untuk minta faidah kepadanya tanpa terlalu banyak permintaan dia akan segera memberikan faedah kepada kita, menasihati kita, mengajari kita, Faidah yang ketiga adalah kata Nabi SAW, kita akan mendapatkan darinya bau yang harum, bau yang harum. Artinya, mungkin dia tidak sempat menghadiahkan langsung, tidak langsung menghadiahi kita, dan mungkin kita juga agak segan langsung untuk mau membeli, meminta. Tapi paling tidak ketika kita sudah dekat dengan dia, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Paling tidak posisi kita yang dekat dengan dia membantu kita untuk lebih bisa istiqomah. Kita tidak mau macam-macam selama berada di sisinya. Makanya perlu kita ingatkan kepada para mutarabi. Pentingnya untuk mengkondisikan, mempersering atau menyeringkan untuk bersama dengan ikhwah. Bermajlis dengan majlis-majlis yang baik. Dan seterusnya ya. Hadis yang lain yang menjelaskan persoalan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkenal yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih fal yamdud ahadukum man khalil Seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya, maka perhatikanlah kepada siapa kamu berteman. Ini jelas perintah untuk memilih kepada siapa dia bermajlis falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya jangan sembarang bermajlis. Jangan sembarang mendekati seseorang. Pilih majlis yang memang membantumu untuk istiqomah. Nah, ini. Dan di antara hal yang perlu untuk kita terangkan, terutama di zaman sekarang ini, untuk lebih selektif, tidak asal-asalan ikut dengan majlis-majlis yang begitu banyak digelar saat sekarang ini. Dengan banyaknya ahli tidak dan banyaknya ya kelompok-kelompok yang menyimpang maka kita perlu mengajarkan kepada mutarobi kita walaupun mungkin dengan cara yang paling halus agar juga tidak ada kesan kita ini termasuk ashabut tahzir ya agar kita juga kita tidak tergabung nanti dengan disebut tahzir saja dengan orang yang suka mentahzir mentahzir tapi perlu tahzir adalah satu hal yang disyariatkan cuma tidak sembarangan kita mentahzir kita perlu juga ajarkan kepada anak-anak kita, mutarabi kita untuk tidak sembarangan ikut-ikut majlis. Ketika ada majlis-majlis yang kelihatannya enak, banyak lucu-lucunya dan banyak hal yang menarik, maka kita ajarkan dia dulu apa marajinya. Ya gitu? Tidak habis waktu itu untuk sesuatu yang sia-sia, lalu ada hal yang wajib yang segera perlu untuk dipelajari, akhirnya tertunda karena kita memperbanyak majlis-majlis yang sebenarnya tidak perlu untuk dihadiri. Ini juga perlu untuk kita terangkan di awal kepada murid murid kita atau para mutawabbi kita. Kemudian yang kedua ada juga satu adat yang dulu sering kita baca dan sering kita tuliskan dalam buku-buku adat masa-masa lalu ya, waktu dulu kita tarbiyah di antara yang terpenting berinfak kami mencoba mencari masalah ini dalam buku-buku tentang adab tapi tidak kami dapatkan satupun tentu saja sampai sekarang sangat terbatas referensi yang kami ambil namun hingga saat sekarang belum seorang pun dari ulama yang kami dapatkan menyebutkan berinfak di majlis karena itu berinfak di majlis dia bukan merupakan bagian adab tapi dia merupakan bagian kebutuhan dan pelengkap. Ya, karena dalil yang selama ini kita pakai dulu adalah dalil khusus berinfak di sisi Rasulullah SAW dalam surat Al-Mujadilah. Jadi perintah berinfak itu dalam surat Al-Mujadilah itu terkhusus untuk Rasulullah SAW dan tidak disebutkan dalam adab-adab majelis para ulama kita. Karena masalah infak ini dia bisa dianjurkan dalam sisi lain tapi bukan bagian dari ada pada bermajlis wallahu alam yang kedua adalah al-iksar min zikrillah memperbanyak eh, apa dewa dapatkan dulu ya al-iksaru min zikrillahi al-iksaru min zikrillahi al iksaru min zikrillah ya memperbanyak zikir kepada Allah ini juga perlu kita jaga ya majelis tarbiyah kita agar tidak berubah fungsinya menjadi sekadar majlis pertemuan melepaskan kerinduan lalu akhirnya bahan obrolannya tidak karuan ke sana kemari dan lupa zikir kepada Allah. Maka kita perlu mengkondisikan dan ini tanggung jawab yang sangat penting dari seorang murabbi bagaimana kita dan para murabbi kita pada saat bertarbiyah memang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan in kunna lana'uddu li Rasulillah sallam fil majlisil wahid mi'ata marrah rabbi firli wa tub alayya innaka Anta tawwabur rahim kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kami dulu biasa hitung-hitung dalam satu majlis saja yang diadakan Nabi SAW itu dalam satu majlis sampai 100 kali beliau membaca Rabbi firli wa tub Inna innaka anta tawwabur rahim. Dan satu majlis. Dikir seratus kali. Dan apa ancamannya bagi majlis yang kosong dari zikir? Hadis Rasulullah SAW yang diwetkan oleh Abu Hurairah disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, "Ma min qawmin yakumuna min majlisin لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة Tidaklah ada satu kaum yang berdiri dari majlis, bubar dari majlisnya, selesai sudah majlis. La yadhkuruna Allah fihi, tapi majlisnya tidak ada zikirnya. Kanat alaihi min Allah illa qawmu an misli sifati himarin kecuali mereka mereka yang bangkit itu seperti yang bangkit adalah bangkai-bangkai keledai. Artinya tidak ada guna-gunanya. Ya. Wakana lahum hadrah bagi mereka adalah kerugian. Mereka mengalami kerugian. Dan hadis yang serupa dengan ini banyak. Ya, kami cuma sebutkan satu saja. Dan bagi yang mau tambahan bisa nanti uh, diambil masjid Uh, jadi ini kuat kalian uh, eh, memperbanyak zikir. Ini yang perlu untuk kita ingatkan, ya memperbanyak zikir. Dan tentu saja zikir ini masing-masing kita dan kita tidak pemahaman orang yang berzikir jamaah, ya. Jadi zikir masing-masing dalam artian selalu ingat kepada Allah. Ya, baik zikir memang langsung kita ucapkan beberapa zikir yang dianjurkan maupun kita selalu ingat kepada Allah tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan di antara zikir yang penting juga memperbanyak salawat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Majalasa qaumun majlisa tidaklah ada satu kaum duduk di satu majlis lam yadhkurullaha fihi lalu di majlis itu dia tidak berzikir kepada Allah walam yusallu ala nabiyihim dan tidak bersalawat kepada nabi mereka jadi zikir kepada Allah salawat kepada nabi illa kana alaihim sirah fa in sya'adzabahum wa in sya'ghafara lahum kecuali bagi mereka kerugian kalau Allah ingin Allah siksa mereka dan kalau Allah berkehendak Allah mengampuni dosa-dosa mereka artinya mereka-mereka itu berdosa di sisi Allah karena tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada nabinya nya jadi kita berusaha kondisikan majelis kita majelis zikir kepada Allah karena itu Hal yang perlu untuk kita ingatkan kepada mutarobi kita, terutama dengan adanya syubhat-syubhat zikir berjamaah, mereka-mereka yang menyebarkan pemahaman zikir berjamaah, kebanyakan membawa hadis-hadis tentang majtama kaumun di ingin buyutillah yadkuruna Allah dan semacamnya itu kepada zikir berjamaah. Padahal kita perlu pahamkan dan kembali tegaskan kepada para mutarobi kita bahwa majlis ilmu ini pun adalah majlis zikir. Ya. Majlis zikir. Makanya Atok bin Abi Rabah, mestinya orang Mekah, ketika mengatakan tentang majlis zikir yang disebutkan dalam banyak hadis, dia mengatakan majlis al-ilm, majlis ilmu. Jadi kita tidak merasa kecil dengan mereka-mereka yang memperbanyak majlis-majlis zikir. Alhamdulillah, bagus majlis zikir. Tapi kalau dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, maka tidak ada kebaikan di dalamnya kita ajak ya untuk hadir majelis zikir tapi majelis zikir yang memang sesuai dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya uh, eh, cuma tambahkan walaupun dia termasuk di sini tidak tertulis yaitu husnul hayah husnul al hayah Gimana cara tulisnya ini? Biasa saja? Bisa tambah langsung ini? Husnul Hayah, bisa tulis ya? Ikhwah? Atau Ihsanul Hayah? Ini bisa dijadikan poin yang ketiga. Husnul Hayah. Penampilan yang baik atau berpenampilan yang sebaik-baiknya. Ini juga disebutkan oleh para ulama kita dalam adat-adat majelis. Husnul hayah, penampilan yang baik, atau bisa juga ihsanul hayah, memperbaiki penampilan kita. Nah, ini juga perlu untuk kita ajarkan sejak awal kepada para mutarobi kita. Agar beda itu mutarobi kita ketika hadir di majlis tarbiyah yang di dalamnya ada tarbiyah sakofiyah dan tarbiyah rusia dengan ketika mutarabi kita menghadiri tarbiyah jasadiyah. Ya. Jadi kita tidak setuju itu dengan ikhwah yang menyamakan antara tarbiyah jasadiyah dan tarbiyah sakofiyah dalam penampilan maksudnya. Ya. Jadi kadang kita sangka dia mau tarbiyah jasadiyah tapi ternyata dia mau tarbiyah sakofiyah tapi datang dengan penampilan orang yang mau berolahraga. Apalagi kalau majlisnya di masjid, ah, ini kurang ya, kurang tepat. Dan ini kuat kalian dalilnya banyak dari Quran dan Sunnah. Dalil Qurannya firman Allah dalam surat Al-Araf ayat ketiga kuliah. Ya ya, eh, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudu zinatakum, kenakanlah perhiasan kalian, Ainda kulli masjid ketika kalian masuk ke masjid. Dan kuat kalian, ayat ini salah satu dalil yang digunakan para fuqaha kita dalam mewajibkan menutup aurat pada saat sholat. yang berada dalil kewajiban menutup aurat pada saat sholat adalah ayat ini. Karena makna khudu zinatakum artinya tutuplah auratmu. Tapi kalau kita mau memahami secara makna bahasa khudu zinatakum adalah pakailah perhiasanmu. Artinya pakaian yang kita kenakan jangan cuma sekadar menutup aurat selama kita bisa memakai pakaian yang terbaik. Dan ayat ini tidak hanya mengkhususkan persoalan sholat. Dan Allah mengatakan indah di masjid ketika kalian masuk masjid. Walaupun asalnya sebenarnya untuk persoalan sholat, tapi di antara hikmah kenapa Allah menyebutkan masjid karena di masjid itu begitu banyak ibadah yang bisa dikerjakan. Di masjid kita sholat, maka mari kita pakai kegiatan pada kita saat sholat. Di masjid kita baca Al-Quran, mari kita berpenampilan yang terbaik pada saat kita baca Al-Quran dan di masjid kita juga ikut majelis ilmu. Maka mari kita berpenampilan yang terbaik pada saat kita menghadiri majelis ilmu. Dan di antara dalil yang paling jelas menunjukkan pentingnya ini adalah hadis Jibril. Hadis Jibril alaihi salam, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Ketika beliau datang mengunjungi para sahabat untuk menjelaskan kepada para sahabat bagaimana cara bermajlis yang baik. Di antara penampilan Jibril yang patut untuk menjadi perhatian kita, apa yang disifatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, syahidu bayadu siap, syahidu sawadi sya'ad. Berpenampilan yang terbaik, pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Intinya dalam pembahasan ulama kita artinya beliau memakai hal yang terbaik. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau meminyaki rambutnya. Dan sebagian juga dari jenis sipil seperti itu. Dan dalam buku-buku para ulama kita dalam masalah-masalah yang seperti ini ada juga sampai begitu detail menyebutkannya memotong kuku merapikan jenggot dan sebagainya pada saat menghadiri majelis-majelis ilmu kita inginkan ya para anggota kita juga memperhatikan persoalan-persoalan yang seperti ini agar lebih berberkahnya majlis kita. Dan tentu saja ya para murabi adalah contoh yang terbaik untuk mutarabinya. Dalam artian tanpa kita menerangkan terlalu detail, tapi kalau kita selalu berusaha untuk yang seperti itu, maka insya Allah para mutarabi bisa mengambil manfaat dari penampilan kita. Nah, itu tambahannya. Jadi walaupun penjelasannya singkat, tapi segera bisa dipahami. Nah, waktu ini tidak banyak untuk kita terangkan semuanya. Waktu kita cuma sampai setengah sepuluh. Kemudian at-tahiyah atau aku mungkin assalam ya. Assalam ya di fotokopian assalam. Ya sama saja. Tapi ya tahiyah itu at-tahiyah artinya penghormatan, maksudnya salam. Pada saat kepada hadirin eh, saya bacakan ya. At-tahiyatu ala ahli majlisi ya berikan halakat itu at-tahiyatu ala ahli majlisi indal qudumi wal insirafi at-tahiyatu ala ahli majlisi indal qudumi wal insirafi at-tahiyatu ala ahli majlisi Aindal kudumi walin siroki. Bahasa Indonesia-nya kurang lebih begini. Mengucapkan salam kepada hadirin pada saat datang tiba di masjid dan pada saat pulang. Mengucapkan salam kepada hadirin pada saat datang dan pulang. E, perlu dipahami kuat sekalian, ucapan salam ucapan yang disyariatkan pada saat menghadiri majlis, memasuki majlis. Jadi kita masuk majlis, mengucapkan salam, dan pada saat kita mau meninggalkan majlis, mengucapkan salam. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang dipandang sebagian ulama kita yang memandang tidak harus mengucapkan salam pada saat mengenai muhadarah. Karena dia mungkin sudah lama hadir di majelis tadi mungkin dia datang duluan dia ucapkan salam waktu masuk majelis belum ada orang-orang jadi dia sudah ucapkan salam pada saat dia mau mulai muhadarahnya dia langsung nah, itu tidak bertentangan dan bagi yang mau mulai mau juga ucapkan salam tidak ada masalah cuma perlu diingat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengucapkan salam semuanya berkaitan dengan masuk majlis dan pada saat meninggalkan majlis. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Jika salah seorang di antara kalian berhenti di majlis, masuk majlis, maka ucapkan salam. Fa in badalahu an yajlis, falyajlis. Kalau dia uh, mau duduk terus silahkan summa idza qama falyusallim dan jika dia berdiri mau pulang maka dia juga hendaknya mengucapkan salam faisatil ula bi ahaqqa minal akhirah salam yang pertama bukan lebih berhak daripada salam kedua artinya hukumnya sama saja kita mengucapkan salam pada saat masuk majelis dan pada saat meninggalkan majelis jadi ini perlu diingat ya perlu dibedakan masalah ini dengan masalah muhadarah ya. Untuk contoh yang paling mudah yang sering kami jelaskan ini salat Jumat. Salat Jumat itu fitnahnya Rasulullah SAW beliau berkhutbah Jumat itu masuk naik khutbah pada saat beliau uh, beliau mulai khutbah beliau datang ke masjid pada saat beliau sedang berkhutbah maka masuk masjid langsung assalamualaikum lalu beliau duduk azan dan ketika putih azan dikumandangkan beliau baru memulai ceramahnya beliau tidak salam lagi karena memang tadi sudah waktu masuk majelis waktu menghentikan khutbahnya beliau juga tidak salam karena beliau belum mau pergi-pergi beliau masih ada di masjid ya nanti kalau mau pulang baru mengucapkan salam itu sekadar sisi penjelasan tentang perbedaannya walaupun sekali lagi masalah masalah yang sangat ringan dalam artian tidak perlu tahu ya kita bersegang tentang yang mana lebih tepat mengucapkan salam ketika mengucapkan salam. Sekadar kita mau menjelaskan bahwa tidaklah orang yang memulai pembicaraannya dengan tidak mengucapkan salam itu dianggap melanggar adat yang kami ajarkan ini. Tidak. Maksud adat ini adalah ketika masuk majelis dan pada saat meninggalkan majelis. Ada satu sunnah yang juga perlu kita ingatkan dan tetap kita pertahankan kepada ukhuwah kita. Eh, sebelumnya masalah salam ini kadang terutama dalam posisi ketika seseorang membawakan materi, kadang kalau kita mengucapkan salam terlalu ribut, mungkin mengganggu. Ya, apalagi kalau datang terlambat terus kalau di kelas, salam, Ustaz baru bicara, salam lagi, lalu dijawab salam. Baru berapa menit, ada lagi yang terlambat, salam lagi. Nah, karena itu dalam hal ini mengucapkan salam kepada hadirin boleh juga dalam prakteknya adalah salam kepada yang di dekatnya. Ya. Sehingga ini tidak perlu mengganggu yang lain. Karena juga tidak mesti mendengarkan semuanya. Ya, kalau antum bayangkan antum hadir di satu majelis yang dihadir seribu orang, kalau antum datang belakangan, tidak mesti antum perdengarkan salam antum kepada pembicara. Tapi antum ketika masuk majelis, salam kepada yang ada di sekitar antum. Itu maksudnya. Adapun hal yang kami maksudkan, sunnah yang perlu untuk kita jaga juga adalah mufakat berjabat tangan. Ya, ini juga satu sunnah yang hadisnya jelas tentang keutamaan berjabat tangan. Dan ini perlu untuk terus kita pertahankan ya, agar para mutarabik itu akrab berjabat tangan. Tapi untuk berjabat tangan ini hadis-hadis tentang berjabat tangan yang serius hanya pada saat bertemu dan tidak ada hadis yang tegas pada saat berpisah. Cuma ada sebuah hadis yang mengatakan Tamamu at tahiyah al-musafahah. Tamamu at tahiyah al-musafahah. Kesempurnaan ucapan salam itu dengan berjabat tangan. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama kita dan Syekh Al-Bani sendiri beliau memandang sangatnya lemah tapi beliau mengatakan maknanya benar sehingga beliau memandang tidak mengapa Bahkan baik beliau adalah ketika berpisah juga berjabat tangan. Sebagaimana ketika kita berpisah kita mengucapkan salam. Ini juga bagus kalau kita di majelis tempat dia ya, ya ketemu pertama kali kita ucapkan salam jabat tangan. Kalau pada saat kita mau pulang juga maka kita berjabat tangan. Dia adalah satu kebaikan yang perlu untuk kita pertahankan semestinya dari Allah, apalagi dia lebih mengakrabkan hubungan kita dengan saudara kita, menghilangkan dengki dan juga salah satu sebab menambah rasa cinta kita kepada saudara kita. Ya, kemudian berikutnya karahiyatu iqamati ar-rajuli karahiyatu dimakruhkannya syarabiyatu iqamati membangunkan atau menyuruh berdiri ar juri seseorang min majlisihi min majlisihi dari majlisnya dari tempat duduknya summal julusi ya kemudian dia duduk fihi di tempat temannya itu. Artinya dia suruh temannya berdiri untuk dia ambil tempat duduk temannya. Nah, itu tidak boleh ya. karena itu iqamati rajuli min majlisi summa al-julusi fihi. Ya, artinya summa karena pun julusi fihi. Bahasa Indonesia-nya kurang lebih begini uh, ya dimakruhkan menyuruh seorang berdiri dari tempatnya lalu dia yang menempati majelisnya. Uh, eh, kita gunakan kata-kata dimakruhkan walaupun makruh ini masih ada dua kemungkinan hukumnya entah dia makruh yang memang makruh atau dia makruh yang haram ya, karena dalam bahasa syariat makruh itu kadang dia li tanzih wa dia tulis at-tahrim tapi untuk amannya kita gunakan dimakruhkan. Artinya dibenci, tidak disukai. Bisa saja hukumnya haram, bisa saja tidak sampai haram tapi sangat dibenci. Hadis yang kuat sekalian, hadis yang terkenal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu لا يقيم الرجل الرجل من مقعد ثم يجلس فيه Tidaklah boleh seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri, lalu dia mengambil tempat duduknya, Walakin tafassahu wa tawassau. Kalau kita mau duduk juga, lalu sudah penuh majlis, maka kita minta, ya kita bermohon, tolong dilapang-lapangkan dan diluas-luaskan agar kita bisa duduk juga. Dan karena tidak ada lagi, maka kita lihat mana yang paling kecil, ya, dan mana yang paling kita mungkin atau mana mutarabi kita suruh ya jadi antum di luar saja biasa yang duduk di tempat antum nah, itu salah satu hal yang dilarang. Kecuali jika seseorang memberikan kesempatan sebelumnya kepada kita, yang memberikan kesempatan tanpa kita menyuruh dia, maka insya Allah ini tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Walaupun ya jalan yang terbaik adalah dilapang-lapangkan, maka insya Allah ya, tempat itu akan muat juga. Ya. Begitu prinsipnya saya bin Bas. Yang beliau makan insya Allah muat ya. Di rapat-rapat ketikan saja akan muat itu majelis. Kemudian hal yang lain at-takassuh fil majlis fil majlis ya at tafakkur fil majlis, fil majalis. Berlapang-lapang di majlis. Ini ada kaitannya dengan poin yang keberapa itu? Ini dia nomornya. Poin yang ketiga dari terakhir, khairul majalisi awsa'uha. Khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majlis yang paling luas, paling lapang. Apa maksudnya kuat sekalian? Ya? Artinya melapang-lapangkan di majlis, tafasur di majlis. Artinya, pertama kita berusaha mencari tempat yang paling luas bisa memuat sebanyak-banyaknya hadirin. Gitu. Jadi memang dianjurkan untuk cari tempat yang bisa memuat para ikhwah. Maka tinggal dikondisikan Kalau peserta kita, peserta tadi kita 10 orang, ya, kalau di rumahnya ikhwah yang rata-rata tidak terlalu luas, bisa kalau sepuluh masih muat, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya cari majelis yang lebih luas. Karena biar gimana, yang tidak bisa dipungkiri masalah kondisi itu sangat mempengaruhi dari kelapangan dada kita. Dan jika saja ternyata akhirnya penuh maka disinilah berlaku at-tafassus fil majalis. Kita lapang-lapangkan. Artinya berusaha pertama, ya khususnya yang ketiga dari terakhir ini lebih duluan penyebutannya. Pertama kita cari tempat yang luas yang bisa memuat sebanyak-banyaknya hadirin. Yang kedua, jika ternyata akhirnya hadirin jauh lebih banyak daripada tempat, maka pada saat itu berlakulah at-tafassus fil majalis kita lapang-lapangkan artinya kita tetap berusaha memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk duduk di majlis. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Bahasa Indonesia kurang lebih ini ya, berlapang-lapang di dalam majlis. Dan sebaik-baik majlis yang paling luas dan lapang. Kemudian hal yang perlu untuk diingat, nah ini juga kadang dilanggar oleh sebagian orang. Jika qama minal majlisi jika ada seseorang jika qama, ada seseorang yang bangkit minal majlis dari tempat duduknya, summa yarji'u ilaihi, kemudian dia akan kembali ke tempat duduk itu, fahuwa ahaqqu bihi, ini ada tambahannya bihi. Ya, tolong tambahkan itu. Anak berusaha tambahkan tapi anak tidak tahu caranya. Ya. Jika qama minal majlisi, jika seorang bangkit dari majlisnya, summa yarji'u ilaihi, kemudian dia kembali lagi ke majlis itu, fa ahakku ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak untuk duduk di majlis tersebut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man qama min majlisin ma raja'a ilaihi fa ahakku ahaqqu bihi." Apa maksudnya? Maksudnya buat kalian, kita kalau melihat ada orang yang tua ya, seperti sekarang ini, saudara Firman tua, ya. Jadi jangan kita lihat, ah ini tempat yang bagus ini, posisi yang strategis langsung kita mau duduk di situ. Itu tidak boleh. Ada cara yang kadang digunakan untuk sekarang ini buat disyarat simpang rongkok kita, simpang buku kita. Walaupun di zaman dulu, anak belum dapat hadisnya yang mengharuskan untuk itu mengharuskan simpan songkok atau simpan buku sebagai isyarat bahwa saya masih mau pulang. Saya masih mau kembali lagi. Ya. Tapi Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau setiap melihat ada orang keluar dari majlis, beliau tidak mau mengambil tempat duduknya, walaupun beliau belum tahu ini orang masih akan pulang atau tidak. Ini jalan kehati-hatian, sikap moral. Maka seterusnya begitu. Atau antum kalau melihat keadaan seperti itu, antum sebaiknya tanya. Ada yang yang kemampuan, antum pegang dulu. Ya, apun, sebelum antum keluar, antum antum mau kembali atau tidak? Ya. Tapi kalau tidak ada jawaban, dan antum tidak tahu maka jalan warak, sikap hati-hati, jangan ambil tempat duduknya. Walaupun ini kesempatan kita lebih maju ke depan, tapi tidak ada hadis yang menghadirkan seperti itu. Wallahu alam. Jadi eh, ini kadang kita ambil jalan maslahatnya kita simpan satu eh, apa atau macam itu, kalau kita di stop produk begitu kita di stop depan lalu kita tiba-tiba ada keperluan kita simpan perangkok kita isyap agar info yang di stop kedua jangan langsung merobek mengambil stop kita tapi itu sebenarnya tidak dibangunnya dan artian tidak harus begitu kita tinggalkan saja itu tidak berhak sudah kita untuk langsung merobek tempat kita dia sebetulnya bertanya dulu ini satu adat yang perlu kita ingatkan karena sesama ikhwah pun kadang dilupakan. Ya. Lalu berikutnya al-hasu al-istima' wa 'adamu at-tafarruqi 'inda al-julusi. Al-hasu al-istima' anjuran untuk berkumpul di majlis wa'adam tafarruq indal julus dan tidak berpemikan pada saat duduk. Al-hasu alal istimai anjuran untuk berkumpul pada saat bermajlis wa adamu tafarruqi ilal julus dan tidak berpencet pada saat bermajlis. Bahasa Indonesia kurang lebih begini. Anjuran untuk berkumpul ya, bergabung pada saat berada di majlis dan tidak berpencar. Dalilnya Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi SAW mengatakan ketika Nabi SAW melihat halakah halakah ada halakah yang banyak ini ada halakahnya ada halakah ada halakahnya Nabi SAW mengatakan mali arokum izin kenapa saya lihat kalian ini bertengkar pada saat bermajlis ini kadang terjadi pada saat majlisnya agak luas ya dan kalau ini tidak umpamanya lebih cuma sedikit yang hadir atau pada saat pagi kabar umpamanya di unhas ya karena itu akan lihat majusnya besar maka bila ada yang di depan jelas kami sandal tinggal di siang tidak sunnah tidak dibenarkan yang demikian kita harus kumpul di majlis cuma satu majlis saja satu tempat kumpul riwayat ya yang menceritakan tentang sahabat tapi anak sudah eh, kami sudah berusaha untuk mencari riwayat ini tapi belum dapat. tapi riwayatnya insya Allah sahih ya yang dijelaskan dalam buku-buku tapi untuk menghasilkan sekarang kami belum dapat bahwa ya diibaratkan karena rapatnya jadi bedakan konsep antara lapang dan rapat. Jadi tadi kita katakan cari majlis yang rapat, eh, cari majlis yang luas lapang agar bisa membuat sebanyak-banyak. Tapi bukan berarti keluasan kelapangan majlis dicari agar masing-masing bisa mengisi ujung-ujung dari majlis itu. Ya, kosong di tengah, lalu ada yang sana cari masing-masing cari tiang. Ini sikap yang tidak bagus. Ya. Apalagi jika itu dikesankan tiang adalah tempat bagi yang senior-senior. Ya jadi yang muda sangat sangat depan, yang senior ia bertengger dan bersandar di tiang. Ini satu sunnah juga yang tidak perlu untuk dilestarikan. Kuasa yang eh, sunnah yang anda maksudkan tadi bahwa sahabat itu diibaratkan jika jatuh daun maka daun itu tidak menyentuh tanah. Yes. Iya menggambarkan bagaimana mereka dalam bermajlis ya tidak tempat yang lowong dalam majlisnya wallahu alam dan itu insya Allah lebih memberikan kesan yang mendalam kepada para mutarabbi lebih menunjukkan ukhuwah kepada saudara-saudara kita sama kalau kita bersab dalam sholat kalau kita rapat itu enak sekali beda kalau kita berjauhan menunjukkan ada atau kelihatannya agak bermasalah dengan saudara kita. Kemudian di antara sunnah yang lainnya dalam bermajlis adamu at-tafriqi bainat tidak memisahkan antara dua orang illa biiznihima kecuali dengan izin keduanya adamu at-tafriqi tidak memisahkan ini antara dua orang illa biiznihima kecuali meminta izin kepada keduanya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu Anhuma, Nabi SAW bersabda, La yahillu rajul, tidak halal, ya tidak halal. Bagi seseorang, an yufarriqa ini memisahkan antara dua orang, illa biiznihima kecuali izin keduanya. Walaupun ada tempat yang agak lowong di situ ya antum mau berada mengantarinya tidak ada teman akrab antum antum mau duduk di dekatnya tapi di sana ada orang yang sudah berada di sisinya di sampingnya maka antum mesti minta izin kepada keduanya tidak cukup dengan satu orang mungkin teman antum dengan senang hati memberikan kesempatan antum sini dekat dengan kita tapi saudara yang lain mungkin antum kurang kenal antum mesti minta izin juga kepada si itu jika dia ber, berkeberatan maka tidak halal bagi kita untuk duduk di antara kedua saudara kita itu. Dan yang seperti ini pun perlu untuk terus kita perhatikan kuat sekalian. Dengan sampai kita jatuh kepada yang haram. Dan Nabi mengatakan, La yasulu. Artinya haram. Ya, hal ini adalah hal yang diharamkan. Kemudian Al-julusu haythu yantahi al-majlisu. Al-julusu haythu yantahi al-majlisu. Kita duduk di tempat yang memang di situ tempat berhentian majelis. Artinya majelis memang berhenti di situ. Di situ akhir dari majelis. Artinya kalau kita datang belakangan dan majelisnya sudah hampir sampai keluar, maka kita oh ya dekat yang di luar duduk. Jangan kita mau lompat ya, ke depan. Ya, melangkah di leher saudara kita. Itu sunnahnya. Dalam hadis yang dibuatkan oleh Abu jadi Allah mengatakan kunna kami para sahabat Jika atina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kami mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalasa ahaduna yang tadi salah seorang di antara kami duduk di tempat pemberhentian majlis artinya bagian akhir dari majlis karena itu sunnahnya yang perlu juga untuk kita jaga siapa yang datang awal di depan agar orang yang belakangan mudah untuk mengisi bagi yang Artinya memang dia mendapatkan haknya, orang yang terlambat haknya yang di belakang. Yang itu siapa yang depan, siapa yang datang duluan, maka dia mengambil posisi di depan. Tidak boleh. Namun kalau sekalian, ada berikutnya, ini adalah kaitannya dengan tadi, bagaimana kalau dalam satu majlis hadirinnya kurang paham adab-adab mengisi majlis itu. Berarti banyak tempat-tempat yang lowong di depan. Apakah kita tidak boleh sama sekali memang masuk dan memaksakan diri untuk berada di depan? Ya. Ini berlaku ada berikutnya. Jawazu at taqaddum Bolehnya taqaddum ke depan. Liman yara bagi yang melihat amamahu furjatan di depannya ada furjah yaitu tempat yang lowong. Kalau tidak sudah penuh ya dia di belakang. Tapi kalau dia ada yang lowong kurang diperhatikan itu maka boleh seseorang itu ke depan tanpa menyakiti orang lain. yang juga perlu diingatkan tanpa menyakiti orang lain. hadis hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala kisah tiga orang yang datang melewati majlisnya Rasulullah SAW. Tiga orang ini tiga juga modelnya. Yang pertama melihat majlisnya Rasulullah langsung segera bergabung dan melihat ada tempat yang kosong maka dia ke depan. Yang kedua bergabung juga dan dia lihat ada tempat yang masih lowong tapi dia agak malu-malu maka menyelinap yang di majlis dan sembunyi-sembunyi di majlis. Yang ketiga, yang tidak peduli dengan majlis ilmu. Dia lihat ada majlis ilmunya Rasulullah SAW, tapi dia tidak punya keinginan dan minat untuk ikut bergabung dalam majlis itu. Nabi SAW ketika menjelaskan keadaan tiga orang tersebut, beliau mengatakan, orang pertama adalah orang yang berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya ini bergabung ya di masjid dan dia menjadi tempat yang lowong di depan maka Allah mengelilingi melindunginya orang kedua bergabung bagus tapi karena malu-malu maka Allah juga malu terhadapnya orang ketiga berpaling maka Allah juga berpaling darinya Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis ini menunjukkan judul bab bolehnya ke depan jika melihat ada tempat yang lowong di depan. Ini perlu diperhatikan. Tapi lagi-lagi jangan sampai menyakiti orang lain karena seperti hadis Ya, nanti pun ketika ada orang yang memaksakan diri untuk ke depan, Nabi mengatakan, Idris pakai al Ya, kamu duduk saja, kamu telah menyakiti banyak orang. Kemudian, yang kedua dari terakhir, ya karena Khairul majelis kita anggap sudah selesai kita bahas. Yang kedua dari terakhir adalah al-ibtiadu anil julusi al manji anhu menjauhkan diri dari al-ibtiadu menjauhkan diri dari anil julusi dari duduk al manji yang dilarang anhu darinya jadi jangan duduk yang dilarang kami sengaja memilih dan tidak menulis duduk apa yang dianjurkan karena hukumnya boleh-boleh saja. Tapi tentu saja duduk yang paling bagus duduk orang tawaduk, ya. Duduk yang paling bagus menunjukkan khusyuan, eh, duduk iftirash, ya, atau duduk orang yang seperti duduk Jibril di hadapan Rasulullah SAW. Tapi ini terbuka, ya, tidak ada masalah. Tapi ada duduk yang memang dilarang pada saat bermajlis ini yang perlu untuk dihindari. Ada dua yang kami mau sebutkan di sini. Duduk yang pertama adalah duduk di mana seseorang meletakkan tangan kirinya ke belakang lalu dia bersandar di tangan kirinya itu atau bertopang di tangan kirinya yang dia tempatkan di belakang. Bisa dipahami maksudnya? Siapa yang bisa contohkan? cuma sekejap saja ya sekedar untuk menunjukkan kesalahannya ya bukan untuk dilakukan terus menerus ada yang bisa contohkan paham ya iya gitu yang jadi kita sandar dengan tangan kiri ke belakang itu juga boleh hadis yang kuat sekalian dari hadis sunan Abu Dawud di mana dari Syarif bin Suwaid dia mengatakan marrabi Rasulullah SAW Rasulullah SAW melewati aku. Wa ana jalisun hakada dan waktu saya duduk begini menurut saya. Apa itu? Wa qad wada'tu yadi al justru khalfa dhahri. Saya letakkan tangan saya yang kiri di belakang punggungku. Wa takattu ala al yadi dan saya bertopang di uh, punggung ya, di tapak punggung uh, tanganku ini. Ya. Sekolah lalu Nabi SAW yang lewat melihat sahabat yang buruk seperti itu beliau mengatakan Atak udur e'datal magdubi alaihim Apakah kamu mau duduk dengan cara duduknya orang yang Allah murkai Al-Maghdub alaihim Kata Syekh ini rahimullah ketika menjelaskan hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kalau kaki tangan kanan yang dipakai tidak mengapa Ya, kalau tangan kanan mungkin capek, tangan kanan yang kita pakai maka tidak mengapa. Atau dua-dua juga tidak mengapa. Tapi sebaiknya itu pada saat darurat saja hajat. Ya. Jangan langsung sejak awal majlis kemudian duduk antum begitu. Ya. Ini nanti akan berkaitan dengan adab mutarobi kepada murabi yang kemudian ada kesempatan kita membahasnya. Ya, bisa dibayangkan bagaimana antum sebagai murabi kalau sejak awal mutarobi antum pas depan antum gitu model duduknya ya dua-dua tangannya ke belakang terus seakan-akan memandang dengan antum ini juga satu sikap yang tidak boleh ditampakkan jadi yang tidak dibenarkan sama sekali adalah dengan tangan kiri ya mulai yang kedua duduk yang dilarang yang mungkin dalam keadaan tertentu terjadi pada kita Hadis yang juga datang dari Sunan dari Abu Dawud diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya dari Abu Dawud radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam "Idza kana ahadukum fi syamsi sa'anhu jika salah seorang di antara kamu berada di matahari dan ada dia di naumi wa sara ba'du fi syams wa ba'du fi dhil falyaqum jika ada sebagian yang tubuhnya kena matahari dan sebagian tidak, maka dia bangkit darinya. Jika panas, ya ada yang kena sedikit matahari, ada tidak, maka jangan, ya jangan kita kena matahari. Sebagian matahari dan sebagian tidak. Dalam beberapa riwayat, ya disebutkan majusnya syaitan. Ya. Jadi ini perlu dihindari. Ini kalau tim gimana keadaan majelis ini Ustaz? Ikhwan banyak begitu? Ya, Allah alam kalau darurat ya. Kalau semua pergi nanti apakah tidak kena majelis? Yang jelas kita kalau di majelis tadi ya, ini perlu juga dihindari. Kalau ada ikhwan kita dan anak waktu di Sudan ada beberapa ya, kita pernah kunjung ke rumahnya kalau kita dalam keadaan seperti itu dia langsung ingatkan orang antum berdiri cari tempat yang tidak ada kena matahari ya.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 doa yang insya Allah sahih atau hasan dari Abu bin Umar beliau mengatakan allama kana Rasulullah sallallahu yaqumu majlis hatta yad'a biha ulai da'awat ini mungkin bukan doa kafat majlis tapi doa yang Nabi sallallahu kalau mau menutup majlisnya jarang beliau tidak membaca doa ini allama kata sahibul tufah ketika menjelaskan makna qallama entah artinya tidak pernah sama sekali atau artinya sangat jarang beliau bangkit dari majlis kecuali berdoa dengan doa tersebut Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak dan seterusnya ini juga satu doa yang sangat mulia dan sangat ya banyak makna-makna terkandung dalamnya perlu juga untuk kita ajarkan kepada para mutarabi kita. Dulu kami waktu masih awal-awal tarbiyah, ya jadi dulu kita itu menghafal yang seperti ini. Karena perlu kembali dihidupkan sunnah yang mulia ini yang mungkin sebagian mutarabi pun sudah melupakannya. Atau mungkin ada mutarabi tidak sempat menghafalnya lalu sudah dinobatkan sebagai mutarabi. Ya, dulu kita mutarabi mesti menghafalnya. Anak khawatir banyak mutarabi sudah tapi dua ini belum pernah didengarkan sama sekali, apalagi dihafalkannya. Ini khususkan untuk adab tarbiyah secara secara cepat ya. Adab mutarobi kepada Robinya. Pertama, riayatu hormatihi menjaga kehormatan ini yang saya katakan tadi agak ada beban psikologis kalau kita sampaikan karena kita mau sampaikan ini ke mutarobi kita yang kita maksudkan kamu mesti begini terhadap saya ya. jadi itu mati jaga kehormatan murabbi artinya jaga kehormatan saya ya secara tidak langsung kita tapi konsepnya perlu disampaikan ya tentu saja bagaimana kami katakan tadi kita sebagai murabbi juga perlu memperhatikan ada pada sebagai seorang murabbi pertama menjaga kehormatannya dan hadis yang bisa kita kemukakan di sini hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Bani menghasankannya. Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukanlah dari kami orang yang tidak mengijlal menghormati orang tua dari kalangan kami. Wa yarham sagirana dan menyayangi anak kecil. Dan dalam riwayat wa ya'rif li'alimina haqqahu dan orang yang tidak mengetahui hak dari si alim bukanlah bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak tahu bagaimana memberikan hak dari si alimnya itu. Ya, tentu saja mau tidak mau seorang murabi diposisikan sebagai seorang yang alim di sini. Allah alam. Kemudian yang kedua alkitabatu anil murabi. Ya. Atau sebelumnya di antara juga yang lain kuat kalian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah memegang kendali tali ya, tali kekang dari hewan tunggangan Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit ini merasa risih dengan yang seperti karena Abu bin Abbas walaupun masih kecil, tapi dia adalah seorang alim juga dan seorang ahli bait kubur dari Rasulullah SAW. Maka beliau merasa tidak enak. Sampai beliau mau turun saja tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, beginilah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap ulama dan orang tua kami. Nah, ini antara lihat gimana Abdullah bin Abbas yang sudah digelar sejak dulu oleh Nabi Sallam, Nabi sudah ya atau ya dia sudah mendapatkan doa dari Rasulullah untuk diberikan ilmu dan memang dia adalah terjemahan Quran bahas hablul ummah tapi beliau menghormati gurunya. Ya, jadi bagaimana kita ajarkan seorang mutarabi untuk bisa menghormati gurunya. Bahkan bahkan apapun ilmu yang antum dapatkan hendaknya itu antum syukuri. Ya. Ini sering saya sebutkan. Kalau antum lihat biografi Syekh bin Baz dan para ulama lain, beliau juga mencantumkan kepada siapa beliau belajar tajwid, kepada siapa beliau belajar khat, kepada siapa beliau belajar masalah-masalah yang kecil. Berarti mereka tidak melupakan. Ya. Dan ini bentuk rasa terima kasih kita kepada orang yang pernah berjasa kepada kita. Hak itu sangat penting, tajwid sangat penting. Jangan karena dia cuma dia guru mengaji kita, lalu kita sekarang mungkin memiliki posisi yang lebih baik, atau mungkin kita merasa lebih tahu daripada dia, lalu kita tidak menganggap dia sebagai ustaz kita. Ya, ini hal yang perlu untuk kita kembali ingatkan pada diri kita masing-masing. Yang kedua, alkitab batu anil murabbi. Kita menulis ya diusahakan bisa menulis apalagi menulis ini satu perintah daripada salaf Imam dari ini meriwayatkan dari Abu bin Umar dari Anas bin Malik dari Umar bin Khattab qayyidul ilmah bil kitab ya, ikatlah ilmu dengan tulisan bahkan jelaskan secara marfu dari Al-Haqi dan ini juga kita muat dalam Al-Fikrah dua edisi yang lalu Qayyidul ilma di kitab Syekh Al-Bani Mencahikan secara madhur ingat sabda Nabi ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini perintah. Makanya Al-Imam al fatih Al-Baghdadi punya buku khusus Taqyidul Ilm mengikat ilmu. Dalam buku beliau yang kecil ini tapi bermanfaat beliau menyebutkan begitu banyak asas-asas tentang pentingnya menulis ilmu. Maka bagus itu ya dalam materi atau dalam apa dalam salah satu program tadi itu ada memeriksa buku catatan ya kalau tidak salah pernah ada yang seperti itu ini memang satu hal yang baik Asyabi, Syabi, ini yang keliru beliau pernah mengatakan jika engkau mendengarkan suatu dari ini maka tulislah walaupun di dinding tembok Artinya kalau tidak sempat buku catatan pasti di tempat nanti tembok tulis tapi minta izin dulu sama panitia masjid Allah alam ini sekarang segera dari mubalaghah. bahwa mau menjelaskan ini itu jangan dibiarkan begitu saja pergi. Ya. Dan dia mengatakan jangan engkau pernah meninggalkan satu ilmu kecuali engkau memilikinya. Walaupun makar ini kadang-kadang diperkecualikan kepada beberapa orang. Ya. Beberapa orang sekali bersama Imam Tirmidzi atau sekali berguru beliau Imam Bukhari yang kadang hari ini mendengarkan nanti menulis satu bulan ke depan. Ya Nah, Bukhari itu tidak menulis, tapi nanti beliau mendengarkan di Syam, nanti ke Mesir, di Mesir baru dia tulis apa yang beliau mendengarkan di Syam. Atau dia dengarkan di Mesir, nanti pulang kampung baru dia tuliskan. Ya. Untuk sederhananya kita mungkin ya adalah mendengarkan hari ini saja, nanti pulang ke rumah masing masing tulis apa yang dia dengarkan. Ya. Sudah lumayan kalau bisa seperti itu. Tapi wakil allah, Ya. Allah a'lam maka ya bagus itu kalau ditulis itu. Coba memang kadang kita anggap ya rekaman-rekaman seperti ini sebagai catatan yang terbaik bagi kita. Ya maka kadang kita menyimak saja lalu kita anggap tulisan itu di rekaman ini. Wallahu alam. Dan itu bisa ya menunjukkan kita sudah perhatian untuk merekam apa yang disampaikan. Dan korban itulah menuntut ilmu. Karena uh, Umar bin Khattab pernah mengatakan dan buat dari dan hadis ini uh, ini uh, disebutkan oleh Khatib beliau mengatakan kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an wa la takun pada fatahlik jadilah kamu seorang alim atau muta'allim yang menuntut ilmu atau mustami cukup mendengarkan tapi dia bedakan antara seorang penuntut ilmu dengan seorang muhammad yang dengar-dengar saja. Ya. Dan jangan menjadi orang keempat kamu celaka. Kalau tidak ada Allah anhu, Dia mengatakan tidak apa-apa jadi keempat, tapi orang keempat adalah al muhibban atau orang yang simpatisan. Wala takun misalnya jangan jadi orang kelima, maka kamu akan binasa. Jadi ada empat bisa kalau Abu jadilah alim yang paling afdal atau muta'alim penuntut ilmu atau sekedar mustami pendengar uh, di situ ada terus takdir saya uh, pakai tambah hak itu takdir dulu artinya menempatkan dia pada tempat yang semestinya artinya menghormatinya ada beberapa poin di sini atau tawadu lahu bersikap tawadu kepada guru kita seperti sikap tadi Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas ini banyak kita kita beliau gimana tawadunya terhadap gurunya. Walaupun kadang gurunya risih juga karena gurunya tahu Abdullah bin Abbas ini lebih alim daripada dia. Tapi Abdullah bin Abbas dia mau memberikan kesan seperti itu. Dan ini selalu kita mengingatkan kepada para mutarobi kita. Ya. Karena ada kadang keluhan yang mutarobi kadang ada kesan tidak perlu membutuhkan ilmu dari murabbinya. Makanya perlu diingatkan. itu dan memuliakannya, mentauhidnya. Wa bazlul juhdi fi khidmatihi dan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada murabbi. Nah, ini juga ya, rasanya berat menyampaikan tapi apa boleh buat ini memang bagian dari sunnah. Ya, dan kita tahu Nabi sendiri SAW memiliki banyak khudam, khadim. Dan banyak, kalau banyak ya perlu disebutkan eh, asal-asal yang diberikan menjelaskan pada murid-murid berkhidmat kepada gurunya. Ya, dulu kita yaitu atau dulu kita dengarkan orang-orang di kampung itu guru mengajinya paling tidak diangkatkan air ya, ke rumahnya. Hanya saya kira tidak menunjukkan e, bukan satu hal yang berlebihan. Wajar-wajar saja insya Allah. Allahu alam. Ada ada takadum baina yadayhi dan tidak takadum baina yadayhi tidak mendahului dari ustadznya. Tapi jangan Ustaz, bosan menyampaikan nanti kita menyimpalinya. Atau seakan-akan kita mau menyampaikan ini dari guru kita. Ini bahkan dijelaskan oleh ulama kita mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Walaupun tentu saja posisi Rasulullah berbeda tidak secara persis dengan posisi seorang ustaz atau seorang murid, namun paling tidak seorang murid tidak boleh mendahului ustaznya dalam segala sesuatu. Apalagi contoh yang bisa juga kita ambil sikap Musa terhadap Khidir, di mana beliau selalu minta izin dulu. Sampai-sampai untuk mau belajar pun beliau minta izin yang kepada Musa untuk bisa belajar dari eh, minta izin, eh, Musa minta izin kepada Khidir untuk belajar dari beliau. Kemudian mulai jamatul murabbi ini juga satu sikap yang bagus. Kita ajarkan kepada mutarabi untuk bisa dekat kepada murabi. Iya. Mulazamatul murabi ini dari dua sisi. Pertama untuk mengambil manfaat dari adabnya dan mengambil manfaat dari ilmunya. Kita tahu untuk ilmu berkata Imam Syafi'i, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin ta'umbika an tafsilha bidawahi." Salah satunya apa? wa tulu wa sahratu ustadin wa zaman. Jadi antara cara untuk mendapatkan ilmu kata Imam Syafi'i adalah suhbat ustaz. Banyak menemani ustaz. waktu zaman dan waktu yang panjang. Jadi memang itu perasaan banyak ilmu yang bisa didapatkan. Ya. Makanya kami juga mesti menambah ilmunya agar memang ya mutarabbin merasa supaya dia bersama dengan murabinya begitu banyak ilmu yang dia dapatkan dari murabinya. Entah ilmu yang langsung yang disampaikan atau sikap-sikap murabinya yang mempraktekkan ada pada Rasulullah itu bisa langsung diketahui adatnya. Jika seorang murabi bersama dengan murabinya pada saat dia duduk, maka murabbi bisa oh, duduk yang benar. Pada saat ada minuman, dia minum dengan cara yang sunnah tanpa bertanya juga oh inilah cara minum yang benar. Pada saat murabinya tertawa, senyum dan sebagainya tetap menjaga sunnah, maka dia juga bisa pangguhilah senyum dan tertawa yang benar. Dan nah, itu hal ini juga perlu untuk selalu kita jaga sebagai seorang murabi. Juga yang dan adabnya. Kau sekalian, Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan, kami mendatangi Masruq bin Ajla, salah seorang murid dari Abdullah bin Mahmud, tabiin, sama-sama tadi Beliau mengatakan kami mendatangi Masruq, lalu kami belajar dari akhlak dan budi pekertinya. Nah, ini yang termanfaat, sohbat ustaz. Mengambil manfaat dari adab. Abdullah bin Wahab mengatakan, Abdullah bin Wahab termasuk rawi yang paling sikoh terhadap Imam Malik. Ya. Beliau mengatakan, saya yang saya pelajari dari Imam Malik dari adabnya lebih banyak daripada ilmunya. Padahal tentu saja beliau sudah begitu banyak ilmu Imam Malik yang beliau bisa serap. Tapi menurut beliau, adab yang beliau dapatkan dari Imam Malik jauh lebih banyak daripada ilmu Imam Malik. Waktu dulu mereka belajar itu bukan cuma ilmunya saja, teoritisnya saja, tapi mereka bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh guru tersebut. Hussein Ismail dari bapaknya, beliau menceritakan, dan ini disebutkan oleh Imam di dalam Sir Alam Mubalak, Majlis Imam Ahmad dihadiri oleh sekitar 5.000 lebih orang. Ya, majlis Imam Ahmad 5.000 lebih. Kurang lebih seperti Tabligh Akbar. Ini majlis rutin Imam Ahmad. Dan kata beliau, hanya sekitar 500 orang yang menulis. Hanya 500 yang serius sebagai penuntut ilmu. Kalau begitu, bagaimana 4.500-nya? Apakah cuma sekedar tidur-tiduran saja? Tidak. Selebihnya hadir untuk sekadar mempelajari adab dan perilaku Imam Ahmad. Ya. Jadi mereka cuma khusus ya melihat Imam Ahmad mempelajari gimana akhlak dan adab Imam Ahmad. Yang lainnya mencatat apa yang dijelaskan Imam Ahmad. Ini seharusnya demikian. Ya, antara seorang Robi dan mata Robi. Ini manfaat zaman. Maka kita lihat kawasan. Kadang kita untuk mengenal bagaimana sebenarnya syukur ini, kita lihat siapa murid, murid yang terdekat dari syukur ini. Kita mungkin begitulah ya kita lihat gimana kira-kira bapaknya dari Shashingkit kita lihat model Shashingkit mungkin kurang lebih beginilah yang bapak dari itu begitu ya mereka-mereka makanya ya ketika disebutkan bagaimana itu Abu Daud ya Abu Daud karena ya dia itu orang yang paling mirip dengan Imam Ahmad Imam Ahmad paling mirip dengan Ibrahim An-Nakhai Ibrahim an paling mirip dengan Masruk, Masruk paling mirip dengan Abdullah bin Masruk, Abdullah bin Masruk paling mirip dengan Rasulullah SAW. Secara sila itu yang masing-masing merekam di mana adab-adabnya. Yang ujung-ujungnya akan kembali kepada adab-adab dari Rasulullah SAW. Kemudian at-ta'addud fil julus baina yadayhi. Ini tadi yang kita katakan beradab pada saat duduk di depan murabbi kita syahdu zihni lahu dengan cara adalah syahdu zihni lahu kita memang konsentrasikan pemikiran kita kepadanya ihdadu ihdadun lahu ihdadun lahu ihdad lahu kamil hawasihi ya, kita menghadirkan seluruh panca indera kita artinya bukan cuma anggota tubuh kita tapi ini yang paling penting juga ya agar tidak kita di depannya Ketika kita ditanya kita tidak tahu apa yang yang kalau kita tanya memandang terus guru kita, ketika ditanya kita tidak bisa menjawab. Karena ternyata yang kita pandang lalu kita berkhayal ke sana kemari. Sekalian, Hussein bin Ali pernah mengatakan, susu dari Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin, beliau mengatakan, apa apa Hasan bin Ali, ya, anak dari Ali, beliau mengatakan menasihati anaknya, wahai anakku, jika engkau menghadiri majlis para ulama, maka hendaknya engkau lebih semangat mendengar ketimbang berbicara. Jadi jangan menghadiri majlis, tapi dia yang lebih banyak bicaranya daripada ustaznya sendiri. Belajar dengan baik sikap diam dan jangan engkau memotong pembicaraan seseorang hingga dia berhenti berbicara. Jadi konsentrasi mendengarkan. Ya, jadi kita duduk dengan cara yang terbaik yang menunjukkan perhatian besar terhadap apa yang disampaikan. Kemudian nanti ada kaitannya sedikit nanti. Aku ala jafwati bersikap sabar. Bersikap sabar ala jafwati. Jafwati itu sikap yang agak keras atau kurang bersahabat yang kadang datang dari ustaz. Sebenarnya dia lebih bagus dihapus ini. Yang lebih bagus asabru alaihi bersikap sabar terhadap ustaz. Karena kalau yang jafwa ada pesan ustaz itu semuanya jafa. Ya, padahal mungkin Ustaz yang tidak seperti itu. Tapi secara umum seorang mutarabi mesti bersabar terhadap ustaznya. Atau dalam hal apa? Bahkan dalam segala hal. Kadang dalam ilmu yang dibagi-baginya. Kadang ada ustaz yang menghormat ilmunya. Menghormat ilmu artinya dia pandang mungkin ini dulu yang perlu disampaikan. Maka itu kita perlu bersabar. Sebagaimana kesabaran Umar bin Khattab Allah anhu ketika terjadi kisah di Berapa hari beliau baru bertanya atau berapa hari baru beliau mendapatkan ilmu tentang siapa sebenarnya yang datang? Berapa hari? Tiga hari. Kalau dia sudah, sudah mau tahu itu, Falabis kumalian, beliau lama berdiam tidak tahu siapa sebenarnya yang datang, kenapa datang begitu modelnya dan seterusnya. Nanti Nabi sendiri yang sampaikan. Artinya mungkin Ustaz menunda penjelasan. Suatu kan? saat insya Allah akan dia sampaikan. Ya. Ya, sekali ini atau yang paling terakhir ya satu perkataan dari apa dengan dirobah ini berkaitannya dengan husnul istimah atau bin dirobah tabiin mufti Mekah di zamannya dia mengatakan sesungguhnya aku kadang mendengarkan hadis dari seseorang padahal aku lebih mengetahuinya dari dia namun aku menampakkan seolah-olah aku tidak mengetahui hadis tersebut sama sekali. Dalam perkataan yang lain dia mengatakan, sesungguhnya aku kadang mendengarkan seorang pemuda berbicara tentang hadis. Lalu saya memperhatikan perkataannya seakan-akan aku belum pernah mendengarkan hadis itu sebelumnya, padahal aku telah mendengarkan hadis itu sebelum anak muda itu lahir. Ya. Jadi begitulah ya, tadi yang mulia mufti Mekah di zamannya atau Abi Rob bin Abi Rabah begitu sikap beliau kalau ada tiba-tiba menerima majlis majlis yang sudah dia tahu sebenarnya semua yang disampaikan maka ini perlu untuk kita ajarkan kepada para murabi kita. Kadang dalam tarbiyah, murabi menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah pernah lewat sebelumnya. Maka seorang murabi jangan ada pesan selalu tidak membutuhkan lagi. Apapun yang pernah kita dengarkan, kita kadang perlu untuk dengarkan lagi. Wazakir, ya, kan ingatkan ayatnya wazakir, ya, bukan wajakir. Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, Wazakir dan jilah peringatan fa'innal zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu selalu saja bermanfaat bagi orang beriman. Maka seharusnya kita dalam setiap majlis mungkin sudah pernah kita dengarkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin yang tulis itu dari dia membaca, kalau kan dia seakan-akan mengajar kita, maka tidak mengapa. Mari kita ambil sikap yang sangat bijak dari Tabi Mulia atau bin Abi Robah. Sekian yang Allah Ta'ala alam dan mudah-mudahan dimaafkan